Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini yaitu pembacaan dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir Al-Qurashi Al-Syafi'i rahimahullahu taala yaitu Al-Imam Ibn Kathir salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i dan kemarin telah kita bahas bagaimana awal datangnya wahyu tatkala malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, alaihi wasallam Iqra kemudian Nabi SAW alaihi wasallam menjawab ma Nabi biqari aku tidak bisa membaca sampai akhirnya tiga kali diulang dan akhirnya dituntun oleh malaikat Jibril untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ya Kemudian mari kita bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul fi Rasul. Beliau berkata, "Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu." Fa akhbara bidzalika Khadijah wa qala qad khashitu Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril, dia pun kembali menemui Khadijah dalam keadaan gemetar pundak beliau dan berkata, sungguhnya aku khawatir sesuatu menimpa akalku. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, ada yang mengatakan Rasulullah SAW khawatir beliau gila karena melihat makhluk yang sangat menakjubkan, makhluk yang sangat dahsyat yaitu malaikat Jibril. Fasabbatathu maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Abshir kalla, bergembiralah. Sekali-sekali tidak demi Allah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Sungguhnya engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi dan engkau adalah seorang yang senantiasa jujur. Engkau adalah seorang yang senantiasa membantu orang yang kesulitan. Wa tu'inu ala nawaibil dahar dan engkau senantiasa membantu orang-orang terkena musibah. Fi awsafin ukhar jamilatin addadatha min akhlafihi alaihi. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan sifat-sifat yang lain, sifat-sifat yang indah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqan minha lahu wa tathbitan. Dan ini menunjukkan Khadijah telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dan sekalian juga mengkokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'anatan 'alal haqq fahiya awwalu siddiqin lahu. Dan Aisyah eh, dan Khadijah radhiyallahu taala anha membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tegak di atas kebenaran, maka dialah orang yang pertama kali membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan kemarin, ya banyak ulama yang menyatakan bahwasanya orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah secara mutlak. Karena begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, maka yang pertama kali membenarkan adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa'a an yamkuth, la yara syai'an." Setelah turun wahyu, kemudian wahyu terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kedatangan wahyu namun tidak datang lagi, malaikat Jibril tidak turun lagi. Wa fatara anhu, wahyu terputus. Fatara anhu wahyu. Faktamma lidzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sedih tatkala ternyata wahyu terputus, malaikat Jibril tidak turun lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali pergi ke puncak gunung agar melemparkan dirinya dari puncak gunung ke bawah. Wadhalika min syauqihi ila ma ra'a awwala marrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu sedih. Beliau begitu rindu untuk bertemu lagi dengan malaikat Jibril karena kejadian pertama yang sangat dahsyat tersebut. Min halawati ma syahadahu min wahyillahi ilaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa merasakan manisnya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, faqila inna al wahyi kanat qariban min sanatain aw aktsar. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya terputusnya wahyu sebelum turun wahyu yang selanjutnya yaitu sekitar dua tahun atau tiga tahun. Ini pendapat sebagian ulama. Meskipun tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan demikian. Oleh karena sebagian ulama mengatakan dua tahun atau tiga tahun dan sebagian ulama lagi mengatakan tidak, tidak sampai selama itu. Ya, memang terputus waktu akan tapi tidak sampai lama sekali. ثم تبدله الملك بين السماء والأرض على كرسي Tatkala Nabi SAW ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung ke bawah, maka muncullah malaikat Jibril alaihissalam. Wasabbatahu. Kemudian malaikat Jibril menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabasyarahu annahu Rasulullahi haqqan. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan, memberi kabar gembira kepada Nabi bahwasanya engkau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Tatkala datang malaikat Jibril kedua kalinya, maka Rasulullah SAW pun kembali menemui Khadijah dan juga dalam keadaan takut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Zammiluni, dathiruni, ya. selimutilah aku, tutuplah aku. Karena kenapa? Karena ketakutan, gemetar yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu alaihi, maka Allah turunkan firmannya, Ya ayuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa fatahhir. Rasulullah SAW minta kepada Khadijah untuk menyelimutinya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, "Ya Ayuhal muddatsir, wahai lelaki yang berselimut." Kum fa'anzir. Berdirilah dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir dan agungkanlah Rabb engkau. Wa thiyabaka dan sucikanlah pakaianmu. Fakanatil halul ula halata hala nubuwatin wa iha. Oleh karenanya tatkala turun firman Allah dari surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tatkala itu nabi diangkat menjadi nabi. Seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Kemudian tatkala turun Ya ayuhal muddathir kum fa'anzir Wahai orang yang berselimut Bangunlah engkau Dan berilah peringatan Kata para ulama Nabi SAW diangkat menjadi Rasul Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Untuk menyampaikan Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Hafiz Ibnu Katsir? Thumma amarahu Allah fi hadhil ayah an yunzira qaumahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Muddatsir ini memerintahkan Nabi untuk mengingatkan kaumnya. Wa yad'uuhum ila Allah dan menyuruh mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashammara sallallahu alaihi wasallam an saqit taklif wa qama fi ta'ati Allah atamma qiyami. Yad'u ila Allah al-kabir was-saghir wal hur wal abda. والرجال والنساء والأسود والأحمر فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة maka Nabi SAW setelah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah maka beliau pun bersiap siaga kemudian menyiapkan dirinya kemudian beliau pun menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala maka beliau pun berdakwah dengan seindah-indahnya dan sebaik-baiknya semua beliau dakwahi baik orang yang sudah tua maupun yang anak kecil maupun orang merdeka maupun budak lelaki wanita berkulit hitam atau berkulit putih, maka sebagian hamba-hamba Allah dari berbagai macam kabilah memenuhi dan menerima dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah zanillahu alaikum sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fusul min Siratir Rasul perkataan Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah ada beberapa perkara yang perlu ana ingatkan. Yang pertama, telah kita jelaskan kemarin tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu wafataral wahyu. Kemudian berhentilah wahyu. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari sebagaimana di, telah dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala turun wahyu hazana huznan syadidan. Beliau sangat sedih. Sampai-sampai beliau pergi ke Syawahikil Jibal, pergi ke puncak gunung dalam rangka untuk melemparkan dirinya ke bawah. Riwayat ini dipegang oleh orang-orang yang musuhi sunnah. Di antaranya dijadikan dalil oleh orang-orang kafir mustasyriqin, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan, "Lihatlah Muhammad pernah ingin bunuh diri, dan termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Disebutkan bahwasanya tatkala wahyu terputus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke puncak gunung dan ingin melemparkan dirinya ingin bunuh diri. Ini perkataan orang-orang mustasyrikin, demikian juga orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian sebagian orang-orang juga yang menyimpang seperti orang-orang Syiah, mereka juga berdalil dengan riwayat ini. Mereka mengatakan, lihatlah Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan riwayat tentang Nabi ingin bunuh diri. Ini menunjukkan Al-Imam Al-Bukhari telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum telah sengaja untuk bunuh diri. Kalau perkaranya demikian, berarti Al-Imam Al-Bukhari adalah adalatuhu. Imam Bukhari telah jatuh ya keamanahannya, dia jadilah orang yang tidak bisa diterima. Kalau begitu, Sahih Bukhari tidak tidak bisa diterima. Oleh karena kita dapati mereka tidak mau menerima Sahih Bukhari dengan berbagai macam alasan. Karena terlalu banyak hadis-hadis yang menyelisih akidah dan keyakinan mereka. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah kisah ini. Kisah dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingin bunuh diri. Hal ini telah dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, seorang ulama besar dari madhab Syafi'i dalam kitabnya Fathul Bari tatkala menjelaskan tentang keabsahan riwayat ini. Beliau menjelaskan bahwasanya riwayat yang menjelaskan Nabi ingin membunuh dirinya adalah riwayat yang mursal dari Mursal Az-Zuhri. Dan kita bisa lihat dari periwayatan hadis tersebut dalam Sahih Al-Bukhari. Di mana di awal hadis kata Al-Imam Al-Bukhari, "Haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits an Aqil an Ibn Shihab." Kata Imam Bukhari tatkala meriwayatkan hadis ini, hadis Aisyah yang kemarin kita riwayatkan tentang segala yang panjang sekali, di mana Nabi SAW pertama kali datang wahyu seperti mimpi yang benar. Kemudian Rasulullah SAW dijadikan rindu untuk bertapa di Goa Hira untuk bertahanus beribadah. Kemudian datang malaikat Jibril. Ini riwayat semua dari Aisyah radhiyallahu taala dengan sanad yang sahih. Tetapi di akhir dari riwayat tersebut ada tambahan perkataan Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab seorang tabi'in. Di awal riwayat tersebut kalau kita lihat sanatnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Bukair, gurunya Imam Bukhari. Qala haddathana al dan riwayatkan kepada kami Al-Laits an Aqil dari Aqil an Ibnu Shihab. Aqil dari Ibnu Shihab Az-Zuhri. Kemudian tahwil ha kata beliau wa haddathani Abdullah bin Muhammad. Qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ma'mar qala Az-Zuhri. Jadi Imam Bukhari menggandengkan dua isnad. Isnad yang pertama, riwayat yang pertama dari Aqil an Zuhri, dari Aqil dari Zuhri. Riwayat yang kedua dari Ma'mar Ani Zuhri. Sehingga sebagian orang menyangka bahwasanya riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membunuh dirinya diriwayatkan dengan dua sanad, dengan dua sanad dari Akil dan Ma'mar dari Zuhri. Jadi Zuhri di bawahnya ada Akil ada Ma'mar. Ternyata setelah diteliti oleh Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, ternyata tidak riwayat yang menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membunuh diri Ternyata cuma dari Ma'mar An Zuhri. Satu sanatnya saja. Setelah dicek riwayat dari Akil An Zuhri, ternyata tidak ada tambahan Rasulullah ingin bunuh diri. Dan ini bisa diriwayat, dilihat dari riwayat-riwayat Imam Bukhari, karena Imam Bukhari mengulang-ulang hadis ini dalam beberapa tempat. Di tempat-tempat yang lain, tatkala Imam, Imam Bukhari menyebutkan dari Akil An Zuhri, beliau tidak menyebutkan tambahan tentang Rasulullah ingin bunuh diri. Kemudian juga Abu Nuaim dalam mustakhrajnya menyebutkan juga bahwasanya ada riwayat dari Akil dari Az-Zuhri tanpa ada tambahan Rasulullah SAW ingin bunuh diri. Setelah kita lihat riwayat yang termaktub dalam Sahih Bukhari, saya bacakan. Ternyata riwayatnya demikian. Al-Imam Az-Zuhri berkata, "Wa fatara al-wahyu hatta hazina an nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka wahyu terputus sampai Rasulullah SAW pun sedih. Fima balagona, sebagaimana yang sampai kepada kami. Haznan Goda minhu miraran كي yataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Fakullama awfa bidhirwati jabalin لكي yulqi minhu nafsahu تبدله Jibril. Jadi kata Zuhri, ada riwayat sebagaimana yang sampai kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW tatkala wahyu terpus beliau sedih. Beliau sangat sedih sampai beliau pun pergi ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung tersebut tatkala beliau ingin melemparkan diri beliau dari atas puncak gunung, maka muncullah malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Maka tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis, perkataan Az-Zuhri, Zuhri adalah seorang tabi'in, bukan sahabat. Dan kita tahu susunan generasi, generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam segenerasi dengan sahabat. Adapun tabi'in itu tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu hadis kalau ada seorang tabi'in, tabi'in itu bertemu hanya kepada sahabat, tidak bertemu dengan Nabi. Kalau ada tabi'in mengatakan Rasulullah bersabda, menurut para ulama hadis riwayat tersebut riwayat yang lemah. Kenapa? Karena tabi'in tidak pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kasusnya demikian dalam Sahih Bukhari. Az-Zuhri Ibnu Syihab rahimahullah mengatakan fima balagona. Sebagaimana yang sampai kepada kami Rasulullah ingin bunuh diri. Ya. Ini dalam ilmu hadis adalah riwayat yang mursal dan mursal Az-Zuhri adalah mursal yang lemah. Ya. Sebagaimana perkataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya. Bahwasanya mursal Zuhri syarrun min marasil ghairihi. Bahwasanya mursalnya Zuhri, hadis mursalnya Imam Zuhri lebih parah daripada yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang lemah yang menjelaskan Nabi ingin bunuh diri. Dan tidak bisa dijadikan hujah oleh orang-orang kaum Nasrani untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak bisa dijadikan hujah oleh orang-orang Syiah untuk mencela Sahih Al Bukhari. Kemudian ada bantahan yang lain. Kalaulah seandainya riwayat ini pun lemah, eh, riwayat ini pun sahih, ternyata benar dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bunuh diri, justru kita katakan riwayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ingin melakukan sesuatu tak kalah salah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi. Seperti kemarin kita jelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengangkat batu untuk membangun Ka'bah, Al Abbas paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi usulan kepada Nabi agar sarung Nabi diangkat diletakkan di pundaknya untuk mengangkat batu. Yang ini mengakibatkan akan nampak aurat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ingin melakukan, tatkala Nabi ingin melakukan mengangkat ya sarung beliau, Allah menjadikan Nabi ping pingsan. Ini menunjukkan Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi ingin melakukan kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga tarolah hadis ini sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bunuh diri, maka tatkala beliau ingin bunuh diri, datang siapa malaikat Jibril untuk mencegah beliau. Jadi meskipun hadis ini pun sahih, kita bilang tidak ada masalah. Justru hal ini menunjukkan akan maksumnya Nabi SAW. tatkala Nabi ingin bersalah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu hadis ini hadis yang lemah dan kita tahu Nabi SAW pernah salah dalam beberapa kesalahan. Allah tegur dalam Al-Qur'an seperti dalam firmannya, nya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma tatkala Rasulullah SAW berhasrat ingin mendakwahi orang-orang yang pembesar-pembesar Quraisy agar mereka masuk Islam datang ya Ibnu Maktum yang beliau adalah seorang yang buta. Rasulullah SAW berpaling dari dia dan ingin mendakwai orang-orang kaya. Karena Rasulullah punya tujuan mulia. Kalau orang-orang kaya ini sadar, maka akan bermanfaat bagi Islam. Sehingga tatkala datang orang yang buta, Rasulullah SAW berpaling. Allah tegur. Abasa wa tawalla. Rasulullah SAW wajahnya agak masam, kemudian berpaling dari orang buta tadi, karena berharap mendawai orang-orang kaya. Ini kesalahan Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kesalahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga sebutkan dalam Al-Quran seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghalalkan madu karena ingin mencari keriduan istrinya. Ketika terjadi kecemburuan di antara istrinya. Rasulullah Wasallam mengatakan, aku tidak akan makan madu lagi. Tidak akan minum madu lagi. Allah menegur, Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kepada engkau? Karena hanya mengharapkan mardhat azwaji. Karena mengharapkan keridhaan istrimu. Allah tegur. Demikian juga dalam ayat yang lain. Intinya, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini, kalaupun kita terima hadis ini sahih, kita katakan bahwasanya hal ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela Sahih Al Bukhari karena kita tahu bahwasanya hadis-hadis yang dibawakan oleh Al Imam Al Bukhari dalam Sahihnya, ya Semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Kecuali hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan hadis mu'allak. Ya, tidak disebutkan sanatnya. Adapun seluruh hadis-hadis yang disebutkan sanatnya oleh Nabi oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka hadisnya sahih menurut para ulama hadis. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya asohul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah sahih Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Tatkala wahyu terputus, maka Rasulullah SAW berkata, Bainama ana amshi, idh sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari. Tatkala saya sedang berjalan. Ini hadis yang sahih. Bukan tidak disebutkan Rasulullah ingin bunuh diri. Tatkala wahyu terputus, kata Nabi SAW, Tatkala saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar ada suara dari atas langit. Farafatu basari, saya pun mengangkat pandanganku ke atas melihat Suara apakah itu? Fa'idhal malaku alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursiyin baina samai wal ard fara'aitu minhu. Tiba-tiba saya melihat malaikat yang pernah menemui saya tatkala di Gua Hira. Yaitu malaikat Jibril. Dalam keadaan duduk di kursi antara langit dan bumi. Jadi malaikat Jibril muncul dengan bentuknya yang asli dan duduk di antara sebuah kursi yang terletak di antara langit dan dan bumi. Kita tahu bahwasanya malaikat Jibril disebutkan dalam hadis yang sahih memiliki 600 sayap. Yang kalau sayapnya dibuka akan menutup cakrawala. Ya. Ini salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana maha besar Allah Subhanahu wa taala sementara salah satu makhluknya kalau buka sayapnya akan menutupi cakrawala itu malaikat Jibril salam. Dan bagaimana jumlah malaikat yang begitu banyak di langit? Kemudian kata Nabi SAW, aku pun takut, aku pun takut. Faraja'tu fakultu zammiluni zammiluni. Aku pun pulang ke rumah istriku Khadijah. Dan aku berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan sampai firman Allah, Warrujiza fahjur, dan perbuatan maksiat tinggalkanlah. Fahamiyal wahyu wa tataba. Maka setelah itu wahyu pun datang tidak pernah terputuskan. Datang secara berangsur-angsur dan tidak terputus lagi. Para ulama menyebutkan apa hikmah kenapa wahyu sempat terputuskan. Kata para ulama, Nabi SAW kaget. Begitu melihat malaikat Jibril pertama kali di Ugu Hira. Sehingga perlu butuh waktu untuk menenangkan Nabi SAW. Ya, karena tiba-tiba datang lagi Rasulullah SAW belum hilang ketakutannya. Jadi datang melihat malaikat Jibril kemudian ketakutan, kemudian pulang ke ketemu Khadijah dalam keadaan gemetar, ya. Dalam keadaan ketakutan kalau besok ketemu lagi bisa bahaya. Ya. Oleh karenanya butuh waktu yang lama cukup lama untuk menangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW merasakan ya kenikmatan tatkala menerima wahyu tersebut sehingga timbul kerinduan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu lagi dengan malaikat Jibril tatkala terputus wahyu, ya timbullah kerinduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih bersiap memiliki persiapan untuk menerima wahyu. Hikmah yang kedua kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya wahyu itu bukanlah kehendak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak punya urusan masalah wahyu. Masalah turunnya wahyu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan bukan maunya Nabi kapan ingin diturunkan wahyu turun wahyu tidak. Tapi maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan Allah berkehendak, Allah turunkan wahyu. Kapan Allah tidak berkehendak, Allah tidak turunkan wahyu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya wahyu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tatkala Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah kum fa'anzir. Ya. Bangunlah dan berilah peringatan, maka Nabi SAW langsung berdakwah tatkala itu. Berdakwah di Mekah tatkala semua orang tatkala itu melakukan kesyirikan, saudara-saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman-paman beliau, kerabat-kerabat beliau, seluruhnya terjerumus dalam kesyirikan. Orang-orang terdekat beliau, paman beliau Abu Lahab, Abu Talib, ya, dan paman-pamannya yang lain. Kemudian juga kerabat-kerabatnya, kabilah beliau seluruhnya dalam kesyirikan. Inilah tugas berat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kum faanzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ini juga merupakan tugas bagi kita umatnya untuk menyampaikan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya? Rasulullah SAW di awal kali berdakwah, beliau berdakwah dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, yang dikenal oleh para ulama dengan fase dakwah sirriyah, masa berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan ini berjalan sekitar tiga tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu baru Rasulullah SAW kemudian berdakwah secara terang-terangan. Kita lanjutkan sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah beliau berkata, "Wa qama fi ta'atillahi atamma qiyam." Maka Rasulullah SAW pun berdakwah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Yad'u ila Allah al-kabir. Rasulullah SAW mendakwai siapa saja, baik orang dewasa maupun anak kecil, maupun orang merdeka, maupun budak, para lelaki, para wanita, berkulit hitam, berkulit putih, semuanya didakwahi oleh Nabi SAW tanpa pandang bulu. Kemudian kata Ibnu Katsir, "Fakana haiza qasbi sabqihim Abu Bakrin." Yang pertama kali menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ini pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah nanti akan kita jelaskan apa dalil beliau. Dia punya dalil. Yaitu Abdullah bin Uthman At-Taimi. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman At-Taimi. Akan tapi beliau dikenal dengan kunyah beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa azarahu fi dinillah. Dan Abu Bakar menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Wada'a ma'ahu ilallahi ala basirah. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Fastajaba li Abi Bakrin Utsman bin Affan. Ternyata dakwah Abu Bakar berhasil. Ada orang-orang mulia yang menerima dakwah Abu Bakar di antaranya Utsman bin Affan, wa Talha, wa Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Wa amma Ali fa aslama saghiran ibn thaman sinin. Adapun Ali bin Abi Talib, kata Ibn Kathir, tatkala masuk Islam masih kecil umurnya, sekitar 8 tahun. Wakila aksara min dhalik. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Sebagian ulama mengatakan Ali bin Abi Talib tatkala masuk Islam umurnya 8 tahun, ada yang mengatakan umurnya 10 tahun. Faqila innahu aslama qabla Abi Bakar. Dikatakan juga ada yang mengatakan Ali bin Abi Talib masuk Islam sebelum Abu Bakar. Waqila la, ada yang mengatakan tidak Abu Bakar dulu baru kemudian Ali bin Abi Talib. Wa ala kulli hal kata Ibnu Katsir, bagaimanapun juga, fa islamuhu laisa ka islami Siddiq. Islamnya Ali bin Abi Thalib tidak sama dengan Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Liannahu kana fi kafalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib memang ditanggung kehidupannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadhahu min ammihi i'anatan ala i'anatan lahu ala sanati mahlin. Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil Ali bin Abi Thalib dari rumah pamannya Abu Thalib tatkala dalam keadaan tahun kesulitan di mana Abu Thalib sulit ya merawat anaknya yang banyak, beliau adalah orang miskin, maka Nabi SAW membantu untuk melihara anaknya Ali bin Abi Thalib. Wa kadzalika aslamat Khadijah wa Zaid bin Harithah. Kata Ibnu Katsir, kemudian Islam juga masuk Islam Khadijah dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ikhwani fillah, Allah wa kita katakan tadi bahwa itulah yang disebut dengan dakwah sirriyah. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi SAW sekarang sendirian. Kemudian dia mulai berdakwah. Dan kita telah jelaskan bahwasanya pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Yang pertama kali masuk Islam menerima dakwah Nabi SAW adalah siapa? Khadijah. Karena Rasulullah SAW begitu terima wahyu, langsung menemui Khadijah. Dan Khadijah langsung membenarkan Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Kallaf Allahi abshir, la yukhzikallahu abadah. abada. Ya orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kita lihat tatkala beliau berdakwah, beliau memilih orang-orang yang dekat dengan beliau. Karena sekarang kondisinya awal mula dakwah harus mencari orang-orang yang terpercaya. Oleh karenanya dakwah Syria memang tidak cepat berkembang tatkala itu. Berjalan dengan sangat lambat. Karena Nabi SAW tidak terang-terangan. Dan Nabi SAW tidak setiap ketemu orang langsung berdakwah. Tidak. Beliau milih-milih. Karena sekarang masa mencari teman terdekat yang bisa membantu beliau dalam berdakwah. Beliau tidak sembarang berdakwah. Beliau lah pilih sebagian orang yang beliau percayai. Yang jelas pertama adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau terutama memilih orang-orang yang jelas cinta kepada Nabi saw Alaihi Wasallam dan percaya penuh kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sekarang Rasulullah SAW bukanlah orang seperti yang kemarin. Kalau kemarin tidak membawa sesuatu dakwah, Ya, hanya dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang terpercaya. Sekarang Rasulullah SAW membawa suatu yang baru. Suatu yang baru yang menyelisihi tradisi dan adat nenek moyang mereka seluruhnya penduduk Mekah. Ini perkara tidak mudah, perkara yang berat. Seorang datang kemudian merubah tradisi yang sudah ada. Tidak semua orang bisa terima. Terlebih lagi tradisi tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka. Terlebih lagi mereka merasa tradisi tersebut yang buat mereka jaya. Bukankah orang-orang kafir Quraisy merasa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka menyangka mereka adalah kaum yang paling mulia dan mereka menyangka bahwasanya karena adat dan tradisi nenek moyang mereka yang menyembah berhala, maka Allah pun memilih mereka. Allah pun muliakan mereka. Sekarang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin merubah seluruh keyakinan tersebut. Ini bukan perkara yang mudah. Merubah keyakinan seorang bukanlah perkara yang mudah. Oleh karenanya, secara logika, maka Nabi SAW tidak sembarang berdakwah. Beliau memilih orang-orang yang merasa, yang beliau rasa sangat cinta dan percaya kepada beliau. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu taala kekasih beliau, istri beliau, cinta pertama beliau yang telah ya berkorban waktu, harta dan seluruhnya demi dakwah suaminya. Yang sangat cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Waraqah ibnu Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang masuk Islam setelah Khadijah adalah siapa? Waraqah ibnu Naufal. Karena kita sebutkan tatkala Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah maka Rasul Waraqah mengatakan, "Ya laitani kuntu jaga'an Idh akhrajaka qaumuka. Kata Waraqah, "Ya ya Muhammad, Seandainya tatkala kaum mengusir engkau, saya masih muda. La ansurannaka nasran mu'azzaran. Saya akan menolong engkau dengan sungguh-sungguhnya. Ini menunjukkan Waraqah sudah beriman kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Dan Waraqah juga berkata, "Hadza namus Alladhi nazala ala Musa." Dan malaikat yang turun kepada engkau adalah malaikat yang turun kepada malaikat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya Waraqah ibnu Naufal masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya, Rasulullah SAW pernah berkata, "La tasubbu Waraqah bin Naufal." Janganlah kalian mencela Waraqah bin Naufal. Fa inni qad ra'aitu lahu jannatun jannatan au jannatain. Sungguhnya aku telah melihat Allah memberikan kepada dia surga atau dua surga. Ini dalil bahwasanya Waraqah bin Naufal masuk sur masuk surga. Dan dia termasuk orang yang pertama kali masuk masuk Islam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Tufiya ba'da hadhil qissah biqalil." Namun Waraka bin Naufal tidak sempat menemui dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak diriwayatkan bagaimana Naufal Waraka bin Naufal kemudian menolong Nabi membela Nabi tidak ada dalam riwayat sama sekali. Ini menunjukkan setelah bertemu dengan Nabi dan mengabarkan yang turun kepada engkau adalah malaikat Jibril yang turun kepada juga turun kepada Nabi Musa alaihissalam tidak lama kemudian Waraka bin Naufal meninggal dunia sehingga dia tidak pernah membantu Nabi dalam dakwah karena meninggal sebelum itu. Kemudian ikhwani fillah wa iyakum. Setelah itu Nabi SAW juga berdakwah kepada yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW mulai dari keluarganya. Dari Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu keluar sedikit kepada sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu orang-orang tertentu. Anak-anak beliau ya. semuanya masuk Islam. Seperti Ummu Kalthum, Ruqayyah, Fatimah, Zainab seluruhnya masuk Islam. Adapun putra beliau Abdullah dan Al-Qasim sudah meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi yang pertama beliau dakwah istri beliau dan anak-anak beliau seluruhnya masuk Islam. Kemudian kita tahu yang tinggal di rumah Nabi juga ya yang dirawat oleh Nabi juga siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kita tahu Rasulullah SAW dulu dirawat oleh pamannya Abu Talib. dan Abu Talib adalah saudara kandung ayah Nabi Abdullah. Saudara kandung. Oleh karenanya tatkala Abdullah meninggal dan ibu Nabi meninggal, maka yang merawat adalah kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, maka diserahkan kepada Abu Talib karena dialah orang terdekat yang dekat dengan ayah Nabi, saudara kandungnya. Dan kita sebutkan bahwasanya Abu Talib orang yang miskin. Sampai-sampai Nabi SAW membantu kehidupan pamannya dengan mengembalakan kambing. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Rasulullah SAW mengembala kambing, hasilnya untuk membantu kehidupan pamannya. Tatkala Rasulullah SAW sudah menikah dengan Khadijah, kita tahu Khadijah saudagar kaya raya, ya saudagar kaya raya bahkan orang-orang Quraisy bekerja jadi pekerjanya suruh berdagang mendagangkan barang-barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu taala anha maka maka Rasulullah SAW pun datang ke rumah pamannya Abu Talib untuk membantu kesulitan hidupnya Abu Talib ini punya anak banyak di antaranya Ja'far, di antaranya Aqil, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Datang Al-Abbas, saudaranya Al-Abbas pamannya Nabi dan juga sekaligus saudaranya Abu Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas mengatakan, "Wahai saudaraku, biar saya rawat putramu." Kata Abu Thalib, "Ambil seluruh putraku, tinggalkan Aqil, Aqil biar sama saya." Ja'far diambil oleh Al-Abbas, dirawat oleh Abbas, Sementara Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW merawat Ali bin Abi Thalib dan tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi, umur Ali tatkala masih kecil. Ibnu Kathir mengatakan sekitar 8 tahun. Ada yang mengatakan sekitar 10 tahun. Dan dia nurut. Dan dia tahu bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana baiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tinggal serumah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana jujurnya Nabi, bagaimana mulianya Nabi diketahui semua oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tapi dia masih kecil. Dia masuk Islam sebagaimana anak-anaknya Nabi yang lain. Karena dirawat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib karena masih kecil tidak bergerak untuk berdakwah. Dia masuk Islam sudah selesai. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Abi Thalib. Kemudian di antara yang dakwai oleh Nabi adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah ini asalnya adalah budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Zaid bin Harithah asalnya seorang yang merdeka. Suatu saat dia sedang pergi bersama ibunya, kemudian diculik oleh oleh sekelompok orang, diculiklah Zaid bin Harithah tatkala masih kecil. Tatkala diculik dijadikanlah budak. Kemudian dijuallah sebagaimana dijualnya barang-barang dagangan, budak dijual. Datanglah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu yang merupakan keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam beliau membeli Zaid bin Harithah dengan harga sekitar 400 dirham dibeli untuk bibinya, untuk amahnya yaitu Khadijah. Jadilah Zaid bin Harithah ini budaknya Khadijah. Tatkala Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkanlah Zaid bin Harithah ini kepada siapa? Kepada Nabi. Dan Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Haritha, sangat sayang. Dan Zaid bin Haritha juga sangat sayang kepada Nabi saw. Sampai akhirnya beberapa tahun berikutnya, Haritha, yaitu bapaknya Zaid, Haritha bin Syarahbil, bapaknya Zaid, mendengar ternyata anaknya ada di Mekah. Maka dia pun datang bersama saudaranya itu pamannya Zaid. Mereka berdua datang ke Mekah menemui Nabi untuk mengambil anaknya Zaid bin Haritha. Ayahnya datang, bayangkan. Ayah dan pamannya datang untuk mengambil anaknya yang hilang. Yang pernah diculik dijadikan budak. Maka mereka berdua berkata kepada Nabi, Silakan kami akan mengganti uang yang telah kalian keluarkan untuk membeli Zaid dan merawat Zaid. Kata Nabi, silakan tidak jadi masalah, ambil anakmu. Saya akan buat dia memilih terserah dipilih yang mana. Didatangkanlah Zaid bin Haritha. Suruh milih mana? Milih orang tuanya atau milih Nabi? Ternyata Zaid bin Haritha karena sayangnya kepada Nabi, merasakan kasih sayang dan bimbingan Nabi, dia pun milih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau sama ayahnya. Ayahnya pun mangkel, akhirnya pergi sudah datang dari jauh-jauh, ingin mengambil anaknya. Ternyata sang anak tidak mau ikut bapaknya, tapi ikut mau ikut sama siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ishadu anna Zaidan ibni, ketahuilah bosnya Zaid adalah putraku. Tatkala itu masih belum diharamkan mengambil anak angkat. Sampai para sahabat mengatakan menamakan Zaid dengan ya tatkala masih zaman jahiliyah, belum Islam. Nabi belum diangkat jadi nabi. Sampai para sahabat mengatakan Zaid namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad karena Nabi mengatakan ini anakku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini dalam surat ya, Al-Ahzab ya, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang ya memanggil seorang kecuali berdasarkan ayahnya yang sebenarnya. Jadi tidak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad tapi dipanggil Zaid bin Harithah. Udu'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Dipanggillah mereka sesuai dengan sesuai dengan dinisbahkan kepada nama-nama ayah mereka. Intinya Zaid sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah juga langsung masuk Islam. Terkait umur beliau sekitar 30-an Zaid bin Haritha ini. Sekitar 10 tahun di bawah Nabi atau 20 tahun di bawah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dikatakan oleh para ulama budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Haritha. Jadi setelah Nabi mendakwahi istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian budaknya. Ini dalam rumah semua didakwahi, masuk Islam semua. Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam. Mulai dia keluar mendakwahi sahabat dekatnya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar ini teman dekatnya Nabi. Teman mainnya Nabi sebelum Nabi menjadi diangkat menjadi seorang rasul. Dan memiliki ciri yang sama dengan Nabi. Abu Bakar sama dengan Nabi sama-sama tidak menyembah berhala. Sama-sama tidak minum khamar. Sama-sama ya tidak melakukan hal-hal jahiliyah, tidak. Dan Abu Bakar benar-benar mengenal siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala, tatkala, tatkala itu Abu Bakar umurnya 38 tahun. Rasulullah 40, beda 2 tahun saja. Rasulullah 40, Abu Bakar 38 tahun. Karenanya tatkala Nabi SAW menawarkan Islam kepada Abu Bakar, maka langsung diterima oleh Abu Bakar tidak ragu-ragu. Oleh karena diriwayatkan oleh Nabi SAW berkata, beliau berkata, Ma'aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakar. Fa'innahu lam yatala'tham fi qawlihi. Semua orang aku tawarkan Islam, semuanya mesti ada mikir dulu. Kabwah itu mikir dulu. Tidak langsung terima, mikir dulu. Siapapun kata Nabi SAW. Artinya selain Khadijah, kalau Khadijah jelas. Langsung, justru yang membenarkan Nabi, yang menenangkan Nabi. Tapi, tapi selain Khadijah, semuanya ditaruhkan Islam, semuanya mikir dulu. Kecuali Abu Bakar. Tidak ragu-ragu, langsung masuk, masuk Islam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga bersabda, Ma nafa'ani malu ahadin qad, mana ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak pernah harta seorang pun memberi manfaat kepadaku sebagaimana harta bantuannya Abu Bakar dalam dakwah. Banyak orang yang menyumbang, banyak orang yang ya memberi infak untuk dakwah tapi tidak sebagaimana infaknya Abu Bakar radhiyallahu taala sangat bermanfaat. Oleh di antara Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda Allah memberi atau tanda-tanda keikhlasan seseorang terkadang seorang berinfak dengan harta yang tidak banyak namun Allah berkahi harta tersebut. Sebaliknya terkadang seorang karena hartanya kurang berkah, ya, dia berinfak dengan harta yang banyak, bangun masjid gede, ternyata tidak ada yang sholat situ. Tidak ada yang sholat situ. Kurang bermanfaat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau infaknya banyak. Bahkan di sini dalam riwayat dia mengatakan saya infakkan seluruh harta saya. Luar biasa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan minan nas, latakhaltu Abu Bakrin khalilan." Wa inna sahib, sahibakum khalilullah. Kata Nabi SAW, kalau saya boleh mengambil kekasih, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tapi tidak boleh. Saya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala adalah orang yang sangat mulia. Dan begitu Abu Bakar menerima dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, langsung dia bergerak dakwah, tidak diam-diam. Dan luar biasa. Dengan dakwahnya Abu Bakar yang pelan-pelan seperti itu, di antara sepuluh orang dikabarkan masuk surga oleh Nabi SAW, lima orang di antaranya berkat dakwah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara orang-orang yang masuk Islam karena Abu Bakar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tatkala umur beliau sekitar 34 tahun. Kemudian Zubair bin Awam, tatkala umurnya sekitar 12 tahun, didakwai oleh Umar, anak kecil didakwai masuk Islam. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, umurnya tatkala sekitar 20 tahun. Masuk Islam juga gara-gara siapa? Dakwanya Abu Abu Bakar. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala umurnya sekitar 12 tahun, masih kecil juga. Masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Di antaranya Tolha bin Ubaidillah yang tatkala itu berumur 12 tahun juga masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar ini. Begitu terima dakwah juga bergerak langsung berdakwah dan berhasil memasukkan lima orang yang sangat mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib di surga. Tolha fil jannah, Tolha di surga. Zubair bin Awam di Zubair fil jannah, Zubair juga di surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah, kata Nabi sallallahu Abdurrahman bin Auf di di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, di surga juga. Sa'ad bin Zaid fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, juga masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ini sepuluh orang yang disebutkan oleh Nabi SAW seluruhnya masuk surga. Di antaranya lima orang berkat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa jasa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya beliaulah yang dikenal dengan as Tatkala kisah Isra Mi'raj, tatkala orang-orang seluruhnya mendustakan, banyak orang yang murtad tatkala mengetahui Nabi SAW berisra satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ke tujuh kemudian turun tidak sampai satu malam maka sebagian orang yang tadinya beriman murtad tatkala itu. Itu perkara yang aneh. Jangankan di zaman dulu, zaman sekarang saja aneh. Seorang bisa jalan dalam kurang dari satu malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit tujuh, turun lagi. Sebagian orang murtad, sebagian orang ragu-ragu. Namun Abu Bakar mengatakan, kalau Nabi mengabarkan yang lebih daripada ini, saya akan benarkan. Beliau telah mengabarkan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan saya benarkan. Bagaimana kalau cuma berita seperti ini? Dibenarkan oleh Abu Bakar, makanya dikatakan As-Siddiq. Namun subhanallah dibalik oleh orang-orang yang benci kepada para sahabat. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Terutama yang paling dikafirkan oleh mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga. Kata mereka sebaliknya. Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka, Abdurrahman bin Auf di neraka, Tolha di neraka, Zubair bin Awam di neraka, Abu Ubaidah bin Jarrah di neraka, Sa'ad bin Waqqas di neraka, subhanallah. Semua Nabi bilang di surga, mereka bilang di neraka. Cuma Ali yang selamat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi tatkala seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Aisyah, Aisyah yang paling aku cintai. Kata penanya, wa rijal, laki-laki yang paling kau cintai siapa? Adalah Abuha, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mereka mengatakan bahwasanya kedua orang ini, ayah dan ibunya, ya, dimasukkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani fillah sanallahu iyyakum, ya, Lihatlah bagaimana jasa Abu Bakar radhiyallahu taala orang yang pertama kali orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Bagaimana jasa beliau dalam berdakwah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak jasa-jasa beliau. Menemani Nabi dalam berhijrah, perjalanan maut antara hidup dan mati. Tatkala orang-orang kafir Quraisy yang menawarkan siapa yang bisa membunuh Abu Bakar dan membunuh Nabi dan Abu Bakar bisa mendatangkan mereka hidup atau mati akan diberikan 100 ekor onta perjalanan maut ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang orang-orang sekarang yang memiliki penyakit dalam hati mereka mengatakan Abu Bakar di neraka jahanam. Orang yang paling neraka paling bawah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita berkata kepada mereka, bukankah Abu Bakar dikenal dengan asidik? Orang Orang senantiasa membenarkan kata mereka tidak. Asidik artinya apa? Asidik artinya Abu Bakar membenarkan bahwasanya Nabi seorang dukun. Ini dalam dalam buku mereka seperti itu. Aneh. Saya baca buku mereka, saya heran. Jadi kata mereka tatkala Abu Bakar di dalam ya Jabal Faur, tatkala Abu Bakar sedang berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Jabal Faur. Kemudian Abu Bakar bersembunyi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam di goa yang ada di Jabal Sa'ur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, lihatlah sekarang Ja'far bin Abi Talib sedang menaiki perahu menuju ke negeri Habasyah. Kemudian Rasulullah pun melihatkan tadinya goa yang hitam, goa yang gelap, tiba-tiba nampak laut. Ada kapalnya Jafar bin Abi Thalib sedang berlabuh di atas dengan kapalnya menuju negeri Habasyah. Maka tatkala Abu Bakar pun kaget. Kata Abu Bakar, "Kalau gitu engkau benar wahai Muhammad." Kata mereka tatkala itu Abu Bakar membenarkan Nabi sebagai dukun. Kenapa? Karena bisa menampakkan hal-hal yang aneh. Subhanallah. Padahal sidik artinya apa? Dalam bahasa Arab sidik artinya yang senantiasa membenarkan, bukan sekali membenarkan saja tapi senantiasa mem membenarkan. Jadi kalau mereka artikan dalam bahasa mereka artinya Rasul, Abu Bakar senantiasa mengatakan engkau dukun. Memang engkau dukun berulang-ulang mengatakan Nabi seorang seorang dukun. Karenanya kita jangan terpedaya dengan orang-orang seperti ini yang mulai tersebar di tanah air kita dengan manisnya perkataan mereka akan tapi mereka membawa akidah yang menyimpang, akidah yang mencaci maki para sahabat di antaranya sahabat-sahabat mulia yang merupakan sahabat dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwani fillah Allah yakum itulah beberapa orang pertama kali masuk Islam awal-awalnya di antaranya ya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian putri-putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan gara-gara Abu Bakar kemudian berislamlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah dan Abu Abu Ubaidah Abu Ubaidah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah seluruhnya masuk Islam karena di antaranya karena dakwah Abu Bakar As-Siddiq dan ada sebagian yang lain juga masuk Islam seperti Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah Al-Arqam bin Abil Arqam, Uthman bin Mazun, ya. Ini di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebagian pengikut dan sudah berjalan dakwah beliau selama 2 sampai 3 tahun, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah terang-terangan. Wa anzir ashiratakal akrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, peringatkanlah kabilahmu, karib kerabatmu yang terdekat. Baru kemudian Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan dan insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan esok hari tentang bagaimana dakwah Nabi SAW dilakukan terang-terangan akhirnya mendapat perlawanan dari orang kaum musyrikin akhirnya terjadi penindasan terhadap para sahabat sampai ujung-ujungnya akhirnya Nabi SAW terusir harus berhijrah ke kota Madinah demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kalau ada yang mau bertanya maka kami persilahkan. Ya Allah alam bisawab. Ada yang bertanya? Pertanyaannya, kita ketahui bahwa awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dengan cara sirriyah, sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya Allah memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Di Indonesia juga ada sebagian kelompok yang berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dengan beberapa alasan yang jadi masalah orang orang yang belum masuk dalam kelompoknya dianggap sesat, najis dan bahkan dianggap kafir. Bagaimana sebetulnya dalam Islam dalam masalah ini? Yaitu wajibnya berbaiat kepada pemimpin di saat ini. Kita bilang bahwasanya dakwah sirriyah pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu fase tiga tahun. Setelah itu dakwah Nabi tidak pernah sirriyah lagi, terus terang-terangan dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat setelah itu para tabiin tidak lagi dakwah sirria dakwahnya terang-terangan akan tetapi para ulama menyebutkan boleh seorang dakwah sembunyi-sembunyi kalau memang kalau memang ada maslahatnya terkadang misalnya tinggal di daerah negara kafir tidak mungkin seorang terang-terangan ya dia pelan-pelan kemana ke sini ya. tidak perlu terang-terangan karena tidak ada maslahatnya oleh karena tatkala disebutkan dalam sejarah tatkala ada seorang dai yang terkenal di dia apa namanya di Perancis, dia berdakwah, dia orang Jazair dan dia berdakwah. Ya. Kemudian dipanggil oleh salah seorang pejabat dari Perancis kemudian menegur dia, jangan kau berdakwah. Kita tahu bahwasanya di Perancis mulai Islam mulai berkembang. Sampai-sampai tatkala dilarang di sana untuk memakai cadar, ada seorang yang rela membayar setiap orang yang yang pakai cadar disweeping oleh mereka. Ada seorang di antara seorang kaum muslimin di sana yang siap membayar ya apa namanya sweepingan tadi, ya. denda tadi siap dibayar oleh dia. Karena Islam mulai mulai tersebar di sana. Dahulu ada seorang ulama yang terkenal dipanggil oleh seorang pejabat, dilarang kamu jangan berdakwah. Saya akan larang kamu berdakwah. Orang ini berkata, percuma kau melarang saya berdakwah. Di mana saja saya berada, saya berdakwah. Saya di kereta, saya berdakwah. <laughs> Saya di ruang tunggu, saya berdakwah. Ya. Saya di masjid berdakwah, di jalan saya berdakwah, dimanapun saya berdakwah, di pasar saya berdakwah. Ini dakwah terang-terangan ya. ya. Tatkala tapi dia sedikit sembunyi-sembunyi, tidak tidak maksudnya tidak bikin pengajian besar-besaran karena tidak mungkin tatkala itu. Tapi dia tetap berdakwah dengan cara-cara dia. Oleh karenanya kita katakan, tatkala seorang dilarang dakwah terang-terangan, maka dia lakukan dakwah yang mungkin dia lakukan. Seperti tadi kalau dia di pasar dia berdakwah, di jalan dia berdakwah. Terkadang sebagian negara melarang untuk berdakwah di masjid-masjid. Dan ini terjadi sampai sekarang seperti itu. Kalau caranya seperti ini, maka kita boleh dakwah dengan sembunyi-sembunyi dengan cara tadi. Tapi bukan berarti sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok yang mengatakan kita harus berdakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Karena mereka takut ketahuan akidah mereka yang bobrok. Kita sekarang di Indonesia bukan bukan negara kafir di tanah air kita. Bukan negara yang melarang untuk apa? Berdakwah. Silakan berdakwah, tidak jadi masalah. Kita boleh melakukan dakwah seperti itu kalau kita sedang ingin dibunuh oleh orang. Kalau kita menampakkan Islam dibunuh, baru kita dakwah pelan-pelan. Sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang tanah air silakan bebas berdakwah, tidak jadi masalah. Justru yang sembunyi-sembunyi inilah yang kita khawatirkan. Karena asalnya dakwah adalah dengan dinampakkan. Saya katakan hukum asal berdakwah dengan terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Allah mengatakan, Kul hadhihi sabili adu ilallah. Dalam surat Yusuf. Katakanlah inilah Jalanku aku menyuruh kepada Allah terang-terangan. Adu Allah ana wa manitaba'an ala basiratin ana wa ittaba'ani wa subhanallah wa ana minal musyrikin. Asalnya seorang berdakwah terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya kalau ada gerakan dakwah bawah tanah, ini yang kita khawatirkan, sembunyi-sembunyi, tahu-tahu ngebom sana, ngebom sini, tahu-tahu mengkafirkan yang sana, mengkafirkan yang sini. Ini banyak di tanah air kita. Timbul bayat-bayat, setiap kelompok punya imam. Mereka mengatakan yang tidak berbayat dengan imam kita adalah kafir dan najis. Kita bilang, siapa imammu? Saya sekarang mau bayat, imammu mana? Kau tidak ketahuan. Imam itu kata para ulama, yang semua orang kali tanya siapa imammu semua menunjuk si fulan. Dia seorang imam punya kekuatan, punya kekuasaan. Ini imammu nggak jelas, imammu siapa? Orang alim atau orang goblok? Kemudian dia punya kekuasaan mana? Mana kekuasaannya jadi masalah? bikin negara dalam negara. Bikin negara dalam negara. Negara tidak punya pinjam negara. Sehingga timbul istilah-istilah. Oh gubernur daerah sana si fulan. Panglima daerah sana si fulan. Bupati daerah sana ternyata itu maksudnya <laughs> sampai ada yang diajak kamu mau mau mau nggak masuk dalam kelompok kita? Insya Allah kamu jadi bupati. <laughs> Bupati apa? Bupati negara bayangan. Ini ini ini menyedihkan. ini ada kelompok-kelompok seperti ini sampai sekarang ini di tanah air kita. Yang mengkafirkan orang di luar mereka bahkan menajiskan orang luar mereka sementara amirnya pun kita tidak tahu siapa amirnya. Ya. Kalau kita mau bayat amirnya, siapa amirnya kita tidak tahu. Makanya hati-hati dengan akidah seperti ini. Saya katakan ulangi bahwasanya asalnya dakwah terang-terangan, kita tidak berdakwah dengan sembunyi-sembunyi kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan sulit. Orang yang berdakwah sembunyi-sembunyi itu menunjukkan dia punya dakwah yang batil. Ya. Kalau dia benar dia akan sampaikan. Kita negara Islam, Alhamdulillah kaum muslimin bisa berpikir kalau kaum benar sampaikan. Oleh karenanya orang-orang seperti ini kalau diajak dialog tidak mau. Dia ingin menyembunyikan pemikiran dia. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sini tadi saya mendengar bahwa Syiah itu mengkapirkan saya salah satunya dari, dari sahabat Rasulullah itu Abu Bakar yang saya pertanyakan kenapa jadi beliau itu mengkapirkan Sayyidina Abu Bakar dan yang lain-lainnya apakah itu ada nasnya dari hadis apa itu hadis daib atau ada di lain-lainnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, mereka tatkala mengkafirkan para sahabat ya karena mereka menganggap bahwasanya yang berhak ya menjadi pemimpin adalah Eh, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang seharusnya menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini keyakinan mereka bahwasanya di antara rukun iman mereka adalah beriman kepada imam-imam mereka, imam yang 12. Imam yang pertama adalah uh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imam yang kedua dan seterusnya sesuai dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Sementara orang-orang yang tidak beriman dengan imam-imam seperti ini maka keluar dari Islam. Rupanya Abu Bakar mengambil alih kepemimpinan. Ya. Ya. Oleh karenanya mereka mengatakan para sahabat telah keluar dari Islam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pertanyaan, mana dalilnya akan hal ini? Tidak ada dalilnya, kecuali hadis-hadis palsu yang mereka buat dalam buku-buku mereka. Kemudian secara logika tidak masuk akal. Bagaimana bisa seluruh sahabat bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar tatkala itu? Sehingga mereka sepakat untuk murtad tatkala itu. Ini dari mana ajaran seperti ini? Saya, oleh, oleh karena saya mengatakan ajaran seperti ini melazimkan bahwasanya Nabi adalah seorang Nabi yang gagal dalam berdakwah. Bagaimana tidak gagal? Dia berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian hasilnya apa? Seluruhnya keluar dari Islam. Seluruhnya murtad kecuali sekitar 4 orang atau 6 orang. Ini menunjukkan dakwah Nabi dakwah yang gagal. Kalau ada orang-orang kafir melihat dakwah seperti ini mereka ragu masuk Islam. Ini sahabat saja kafir semuanya menunjukkan Nabi gagal dalam berdakwah. Kemudian kalau itu benar perkataan mereka, mana keberanian Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib orang yang paling berani. Dalam peperangan luar biasa keberaniannya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Mekah, beliau ke Madinah, beliau yang tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beraninya luar biasa. Kenapa tatkala Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin, sebagai khalifah, kenapa beliau tidak protes? Kemudian diganti dengan Umar. Berapa puluh tahun kemudian dia juga tidak protes. Kemudian digantikan oleh Utsman, dia juga tidak protes. Mana keberaniannya? Oleh karena itu hanya igowan dan karangan-karangan orang-orang yang tidak waras akalnya. Kemudian bagaimana disebutkan dalam buku-buku mereka bahwasanya Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kalthum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab adalah menantunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah mertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dalam buku-buku mereka. Kok bisa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang setan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau memang Umar bin Khattab adalah seorang yang kafir. Ini tidak benar menunjukkan persahabatan di antara mereka terjalin indah. Buktinya lagi bahwasanya banyak anak-anaknya Ali bin Abi Thalib yang merupakan namanya anak-anak sahabat. Di antara anaknya Ali bin Abi Thalib ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Uth, Uthman. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keyakinan mereka ya, bahwasanya uh, pemimpin mereka, imam mereka yang ke-12 sekarang sedang bersembunyi ya, sejak 1200 tahun yang lalu dan akan keluar nanti menjadi Imam Mahdi tatkala imam ini nanti keluar, sebagian anda baca dalam buku-buku mereka, buku ulama-ulama mereka, imam ini akan datang ke Masjid Nabawi. Kemudian imam ini akan mengeluarkan Abu Bakar dan Umar, kemudian digantung di pohon korma. Imam Mahdi mereka ini, versi mereka. Kemudian pohon korma yang tempat digantungkan Abu Bakar dan Umar tadinya kering. Setelah digantungkan Abu Bakar dan Umar jadilah basah. Ini merupakan fitnah sehingga seluruh orang yang memiliki sedikit pun rasa cinta kepada Abu Bakar akan berkumpul di situ membela Abu Bakar. Karena Allah bikin fitnah. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah dua dua setan. Tapi ternyata pohon korma tempat gantung mereka jadi basah jadi subur lagi. Sehingga dalam buku mereka disebutkan setiap orang yang memiliki rasa cinta sedikit pun kepada Abu Bakar akan datang dan membela Abu Bakar. Setelah dikumpulkan semua orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar, maka setelah itu akan dibasmi oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang mereka versi mereka ini sangat ngeri dan sangat sangat sangar. Ya. Sangat membenci kepada Abu Bakar dan membenci juga orang-orang yang benci kepada yang cinta kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ustaz, manakah istri Nabi yang paling beliau cintai? Khadijah atau Aisyah? Karena ketika Nabi ditanya siapa yang paling dicintai, beliau menjawab Aisyah. Tatkala Rasulullah SAW ditanya siapakah istri yang paling kau cintai, itu berkaitan dengan yang masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan siapa? Aisyah. Dan benar Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah. Tetapi telah kita jelaskan tatkala Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut Khadijah dan Aisyah pun cemburu. Aisyah berkata, "Qad abdalakallahu khairan minha." Ya Rasulullah, Allah telah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Rasulullah SAW, tidak. Tidak ada yang lebih baik daripada siapa? Khadijah. Oleh karenanya Khadijah adalah wanita yang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. yang memberi anak kepada Nabi SAW. yang membantu Nabi dengan hartanya, membantu Nabi dengan nasihatnya, ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Tatkala semua orang kafir kepadaku, Khadijah beriman kepadaku. Ya. Oleh karenanya Allah alam bisawab yang masing-masing punya jenis cinta tersendiri. Ya, Rasulullah SAW sangat cinta kepada Khadijah dan juga sangat cinta kepada Aisyah. Tapi tatkala dibandingkan dengan istri-istri yang masih hidup, maka yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun kalau dibandingkan Aisyah dengan Khadijah, kita tidak tahu, tidak ada dalil Rasulullah mengatakan Khadijah saya lebih cintai daripada Aisyah atau sebaliknya. Ya nanti kalau antum ketemu Nabi di akhirat mudah-mudahan tanya saja sendiri. <laughs> mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya dari jamaah dari Kapan, Pak Iya Yang ingin tanyakan tadi Ustaz menyinggung Mengenai 10 orang yang dijamin Rasulullah Masuk surga eh, Mereka-mereka uh, ini Beliau-beliau ini apakah termasuk orang yang diberi nikmat Allah Allah Sebagai surat yang terhad dalam Al-Fatihah Siratul Lajina'an Umta'lahim siratal lazina an alaihim. Mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Uh, yang pertama, yang kedua, apa trik record beliau-beliau ini kan dan sembarangan Rasulullah me memberi menjamin mereka itu masuk surga. surga. Jadi trik record mereka eh, beliau-beliau uh, ini Pak, itu saya yang saya makan. Makasih. Assalamualaikum. Uh, jelas bahwasanya orang-orang yang dijamin masuk surga ya, banyak ya banyak secara umum sahabat seluruhnya dia masuk surga, tapi ada pengkhususan. Ada orang-orang khusus yang Rasulullah sebutkan namanya. Tapi secara umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an wa adallahum jannatin tajri tahta al-anhar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, ya, dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin, kaum ansar, jumlahnya ribuan. Banyak sekali jumlahnya radhiyallahu anhum radhu'an itu orang Allah yang ridho kepada mereka dan ri, mereka ridho kepada Allah. Jadi mereka ini Ansor dan Muhajirin itu sudah dijamin diridhoi oleh Allah dan dijamin masuk surga. Bagaimana dengan setelah mereka? Allah syaratkan kalau ingin masuk surga harus ikuti jalan mereka. Walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jalannya kaum Ansor dan jalannya kaum Muhajirin dengan baik, dengan cara pengikutan yang baik, itulah yang juga masuk surga. Seperti contohnya, Orang-orang yang berbaik di sejarah ridwan. Allah mengatakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin." Idh yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah meridai orang-orang kaum mukminin yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Allah tidak hanya mentaskiyah bagian luarnya, bahkan mentaskiyah isi hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah mengetahui isi hati mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Jumlah orang-orang yang membaiat Nabi tatkala Syiaratul Ridwan tatkala Umratul Qadha jumlahnya sekitar 1300 orang. Kata Nabi SAW, seluruh yang membaiatku masuk surga. Kecuali si fulan salah seorang dari munafik. Ya, tidak disebutkan si fulan, si fulan terlalu banyak. Ya. Jadi tapi Rasulullah mengatakan seluruh yang baiat saya masuk surga. Oleh karenanya, kita bilang para sahabat, mereka bukanlah orang yang maksum, mereka punya kesalahan. Tapi kesalahan mereka itu sedikit dibandingkan kebaikan mereka. Oleh karenanya terkala Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu tatkala akan diadakan perang penaklukan kota Mekah, Hatib ini dia mengirim surat kepada orang kafir. Keluarganya di Mekah memberitahu bahwasanya Nabi akan menyerang mereka. Namun turun wahyu ketahuan. Ini dosa besar memberi kabar kepada musuh bahwasanya kaum muslimin akan menyerang. Sehingga tatkala itu Umar bin Khattab pun marah. Umar Umar bin Khattab mengatakannya Rasulullah da'ani adribu unakahu. Ya Rasulullah biarkan saya penggal kepalanya. Kata Rasulullah SAW, tidak jangan. Dia adalah yang pernah ikut perang Badar. Allah mengatakan, "I'malu ma Silakan kerjakan apa yang kalian lakukan. Fakat ghafartu lakum. Allah telah maaf maafkan mengampuni mereka. Artinya, dosa hatib yang merupakan dosa besar tadi kalah dengan begitu besarnya pahalanya yang ikut serta dalam perang perang Badar. Oleh karenanya kalau ada sahabat punya salah, itu pun kalau punya salah, Adapun kesalahan yang diada-adakan, yang tuduh-tuduhan dari riwayat-riwayat dusta, ya. Maka tidak kita benarkan. Kalaupun punya salah, kesalahan mereka sedikit. Dibandingkan dengan kebaikan mereka yang luar biasa yang berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak peperangan rela mengorbankan jiwa dan harga, jiwa dan harta. Kemudian datang orang-orang sekarang mengatakan mereka telah keluar dari dari Islam, telah murtad. Adapun sepuluh orang tersebut memang masing-masing punya keistimewaan. Tentunya keistimewaannya berbeda-beda. Tapi secara umum mereka sama-sama mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita perinci satu persatu akan ada sifat-sifat istimewa yang mereka miliki. Akan tapi, sekarang kalau kita mau juga masuk surga, jalan menuju surga tidak ada jalan khusus. Jangan sampai orang bayangkan kalau masuk surga ada torekoh khusus. Cara-caranya ada, urutan-urutannya khusus. Tidak ada. Islam ini untuk semuanya. Ada Al-Quran, ada sunnah, jelas. Cukup Rasulullah SAW mengatakan, Ma'ana ma'ana alayya wa ashabil yaum. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan akan ada umat-umat terpecah belah. Di antara ada yang masuk surga. Mereka bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa yang masuk surga? Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang berada di atas jalanku dan di atas jalan para para sahabatku. Oleh karenanya kalau kita ingin masuk surga, kita ikuti jalan para sahabat dari muhajirin dan amsar. Bagaimana semangat ibadah mereka, bagaimana semangat sedekah mereka. Adapun cara khusus tertentu, ritual khusus, zikir khusus ini nggak ada. Islam itu nggak ada yang khusus-khusus, semuanya sama. Orang miskin juga boleh masuk Islam, orang miskin boleh masuk surga, yang nggak punya uang juga bisa masuk surga, ya. Orang bodoh juga bisa masuk surga, orang cerdas juga bisa masuk surga. Ya. Jangan sampai dibayangkan untuk masuk surga harus ada cara khusus, ritual khusus, toreka khusus. Ini tidak benar. Ya. Kalau ada yang khusus-khusus seperti itu maka jauhi. Nabi tidak pernah khusus. Justru ada kalau suatu yang menggembirakan Rasulullah kabarkan tidak disembunyikan. Oleh karena saya pernah sampaikan tatkala ada seorang menyampaikan kepada orang yang saya kenal guru saya, ini guru agama saya di Irian Jaya. Dia mengatakan kepada guru yang lain tatkala berhaji. Kata dia, kalau kamu di Mekah, ini ada zikir khusus. Jangan kau kabarkan, bahkan suamimu juga jangan kau kabarkan. <laughs> Ini tidak benar, kok suami saja nggak boleh tahu. <laughs> Ini ini tanda-tanda nggak benar seperti ini. Ya. Tanda-tanda tidak benar. Ya. Oleh karenanya, eh, meskipun masing-masing dari 10 orang tersebut memiliki memiliki sifat-sifat khusus akan tapi mereka memiliki sifat yang umum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara umum kita ketahui mudah seorang ingin masuk surga rajin salat malam, rajin bersedekah, rajin puasa, berbuat baik kepada orang lain, berinfak kepada orang lain ya. Tidak ada ritual khusus harus baca sekian, harus puasa mutih yang yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi, semoga Allah mengumpulkan kita juga di surganya kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.